Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wa sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'am bi ihsanin ila yamiddin Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Dan seluruh kaum muslimin Dimanapun anda berada Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dari kajian-kajian ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan ini dengan mudah. <clears throat> Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab keempat dari buku ini. Bab keempat dari buku Kaedah-kaedah praktis memahami fikih Islam. Bab keempat adalah kaedah-kaedah lain Bab yang pertama tentang eh, mukaddimah ya. Kemudian bab yang kedua tentang kaidah-kaidah besar. Bab yang ketiga kaidah-kaidah yang nas yang redaksinya dari nas ya. Kemudian bab yang keempat adalah kaidah-kaidah yang selain itu. Kaidah yang keempat ini ada beberapa kaidah. Kaidah yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini atau dalam buku ini adalah kaidah asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah aw rajihah wa la yanha illa amma mafsadu mafsadatuhu khalisah aw rajihah yang intinya syariat ini tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu yang maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Dan tidaklah syariat melarang sesuatu kecuali sesuatu yang mafsadahnya murni atau mafsadahnya lebih besar. Kaidah ini sangat penting untuk kita yakini agar kita ya benar-benar yakin bahwa <clears throat> semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti berada di antara dua kemungkinan ini. Maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Dan segala sesuatu yang dilarang di dalam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu semuanya tidak keluar dari dua kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama mafsadahnya murni, kemungkinan yang kedua mafsadahnya lebih besar. Dengan meyakini kaidah ini kita akan mudah menjalankan syariat Islam. Kita akan tunduk dan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu husnudzon terhadap syariat ini dan kita ketika melihat ada syariat yang kurang kita eh, fahami dengan baik, maka kita akan selalu ya mengalahkan diri kita. Mengalahkan logika kita kita tentunya tidak lebih alim, tidak lebih tahu melebihi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat Islam ini. Oleh karenanya kita harus benar-benar meyakini kebenaran kaidah ini. Syariat tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali apabila maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Dan syariat tidaklah melarang sesuatu kecuali apabila sesuatu tersebut mafsadahnya murni atau mafsadahnya lebih besar. <clears throat> Dalil dari kaidah ini yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kebaikan kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah-perintahnya dan menyebutkan larangan-larangannya. Innallaha ya'muru bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Kalau kita lihat keadilan ini berada di antara dua kemungkinan. Maslahatnya murni, bisa juga maslahatnya lebih besar. Ya. Kalau kita lihat keadilan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat, itu kemungkinannya hanya dua. Ya. Bisa saja kemurni eh, kemaslahatannya murni dalam satu keadaan yang lain kemaslahatannya lebih besar. Ya. Ini keadilan. Ya. Kadang-kadang ya penerapan keadilan itu maslahatnya tidak murni. Ya seperti misalnya ya karena keadilan maka harus diterapkan hukum kisos. Karena orang tersebut telah membunuh orang lain dan ahli waris dari orang lain tersebut tidak rela kecuali kisas, maka di sini harus ditegakkan keadilan. Maka pembunuh yang telah membunuh orang harus dibunuh, nyawa dibalas nyawa. Keadilan, iya. Maslahatnya rajihah di sini, ya. Di sini maslahatnya lebih besar karena harus ada nyawa yang dihilangkan Ya. Tetapi nyawa yang dihilangkan ini mafsadah yang seperti ini, mafsadah yang lebih kecil daripada maslahat untuk menegakkan keadilan. Ya. Ini maslahat yang lebih besar, ya. Kemudian di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Berbuat baik dalam segala sesuatu, ya. Ini juga demikian, ya. Kadang ya berbuat baik itu maslahatnya murni. Kadang maslahatnya lebih besar. Ada mudaratnya tapi maslahatnya lebih besar. Berbuat baik ini bisa berbuat baik terhadap diri sendiri, bisa berbuat baik terhadap orang lain, ya. Bisa berbuat baik terhadap hewan, bisa berbuat baik terhadap lingkungan, ya. Dan semua ini ya tidak keluar dari dua kemungkinan. Maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Kemudian perintah yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat ini wa ita idil qurba. Dan berbuat kebaikan kepada kerabat. Memberikan sesuatu yang baik kepada kerabat. Ya, silaturahim. Menjaga hubungan baik dengan memberikan sesuatu kepada mereka. <clears throat> Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. <clears throat> Dan ini juga tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang disebutkan dalam kaidah. Maslahatnya bisa murni sebuah maslahat, bisa juga maslahat maslahatnya lebih besar. Ada mafsadahnya tapi lebih kecil. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan-larangan. Ya. Larangan yang pertama wa yanha 'anil fahsya. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia dari perbuatan keji semua perbuatan keji dilarang di dalam syariat Islam. Semua perbuatan keji dilarang dalam syariat Islam. Dan perbuatan keji ini ya bisa saja mafsadahnya murni, bisa saja mafsadahnya lebih besar. Bagaimana sebuah perbuatan keji bisa punya maslahat Walaupun kecil, iya bisa. Seperti misalnya, ketika ada orang berzina. Ya, ketika ada orang berzina. Ada maslahatnya tidak di sana? Ya, Dalam beberapa keadaan ada maslahatnya. Kadang-kadang orang berzina karena dia sudah tidak tahan dengan syahwatnya. Akhirnya, dia melampiaskan syahwatnya. Dari sisi ini, maka ini maslahat bagi dia. Tapi dari sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam dosa besar. Kemudian hal tersebut akan mendatangkan bencana-bencana yang sangat besar dengan adanya anak hasil perzinaan. Kemudian kalau dia tidak terima dengan adanya anak hasil perzinaan nanti dia akan menggugurkannya. Ini juga dosa besar yang lain, ya. Kalau dia sampai melahirkan akhirnya dia buang anak tersebut, ini juga dosa besar yang lain. Dari sisi ini kita katakan mafsadahnya lebih besar. Ya. Kadang-kadang ada orang yang berzina karena dia ingin mengambil maslahat uang. Ya, sebagaimana yang terjadi pada eh, pelacur-pelacur ya yang dinamakan dengan nama yang lebih eh, halus sekarang sebagai PSK. Pekerja pekerja seks komersial yang sebenarnya mereka pelacur ya, tuna tuna eh, tunasusila, wanita tunasusila. Ya. Mereka ketika melakukan perbuatan yang keji berupa perzinaan tersebut, ya. Mereka mendapatkan maslahat berupa uang. Ya. Bahkan eh, belum lama terdengar ya ada kabar ya satu kali sampai 70 juta. Ya, ada yang sudah sampai ratusan, ada yang sampai miliaran sekali ya, pertemuan. Ya. Dari sisi ini, ini maslahat yang bisa didapatkan oleh orang yang melakukan perbuatan keji. Tapi apabila dilihat dari sisi yang lain, dia terjatuh ke dalam dosa besar yang nantinya dia akan uh, uh, dimasukkan ke dalam uh, siksa neraka yang sangat pedih. Kemudian datangnya ya kehamilan yang dia tidak inginkan, akhirnya eh, nantinya dia akan menggugurkan atau membunuh anaknya setelah eh, melahir, melahirkan atau membuang anaknya ya atau nantinya dia nasabkan kepada <clears throat> eh, yang bukan ayahnya ya maka hal-hal yang seperti ini ya lebih dominan dalam masalah perzinaan sehingga Islam ya melarangnya Islam mengharamkannya Kemudian larangan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk melakukan kemungkaran. Dan kemungkaran ini ya kata yang umum mencakup semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dinamakan sebagai kemungkaran, ya. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan keluar dari dua keadaan. Yang pertama, mafsadahnya murni, ya, murni sebuah mafsadah. Yang kedua, ya, mafsadahnya lebih besar. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari larangan dalam ayat ini adalah permusuhan. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk melakukan permusuhan atau terjatuh ke dalam permusuhan. Ya, dan kita tahu bahwa permusuhan ini tidak keluar dari dua keadaan yaitu mafsadahnya murni atau mafsadahnya lebih besar ya. Tidak ada permusuhan yang maslahatnya lebih besar. Tidak ada permusuhan yang maslahatnya lebih besar. Semua permusuhan itu mafsadahnya murni atau mafsadahnya lebih besar. Makanya ayat ini bisa menjadi dalil dari kaidah yang sedang kita bahas. Ayat ini bisa menjadi dalil untuk kaidah yang sedang kita bahas bahwa syariat Islam tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali apabila maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar dan syariat Islam sebaliknya tidaklah melarang sesuatu kecuali apabila mafsadahnya murni atau mafsadahnya lebih besar. <clears throat> Termasuk di antara dalil yang menunjukkan benarnya kaidah ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik tidak bisa keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama maslahatnya murni, keadaan yang kedua maslahatnya lebih besar ya. Maksudnya maslahat murni ini maslahat yang tidak dicampuri oleh mafsadah. Benar-benar maslahat dari segala sisi. Ya. Sedangkan maslahat yang lebih besar itu dari satu sisi dia maslahat dan ini lebih dominan, tapi ada sisi mafsadahnya. Ya, ada sisi mafsadahnya tapi lebih kecil. Ya, ini yang dimaksud dengan maslahat murni dan maslahat yang yang lebih besar. Dari kaidah ini ya kita bisa memilah-milah jenis-jenis maslahat dan mafsadah. Jenis-jenis maslahat dan mafsadah. Yang pertama, di sana ada maslahat murni. Di sana ada maslahat murni. Contoh dari maslahat murni adalah misalnya ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kemaslahatan yang benar-benar murni bagi hati, bagi jiwa bahkan bagi badan baik untuk dunia maupun akhirat iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini maslahat yang murni ya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada mafsadah sedikit pun ya bagi jiwa kita bagi hati kita ya kemudian bagi eh, badan kita bagi bagi dunia kita dan akhirat kita ya tidak ada mafsadah sedikit pun. Walaupun ya dalam suatu keadaan ya bisa bisa jadi mendatangkan mafsadah. Contohnya bagaimana? Contohnya apabila seseorang berada di negara yang di situ ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala diperangi. Ya. Apabila seseorang yang beriman hidup di suatu negara atau sebuah daerah yang di situ ya penguasanya atau orang-orangnya memerangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi iman tersebut ya mendatangkan mafsadah. Ya. Iman tersebut bisa jadi mendatangkan mafsadah. Ketika ditanya, "Kamu beriman kepada Allah?" Kemudian dia mengatakan, "Iya, saya beriman kepada Allah." Saya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, ya, kepada takdir. Saya beriman semuanya. Dengan perkataannya tersebut dan dengan keyakinannya tersebut akhirnya dia dipenjarakan misalnya atau dia dibunuh atau dianiaya. Ini dalam keadaan yang seperti ini iman bisa mendatangkan mafsadah. Cuma ya mafsadahnya lebih kecil daripada maslahatnya pada keadaan normal maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendatangkan maslahat yang murni. Begitulah begitu pula dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah maslahat yang murni pada keadaan yang normal. Ini adalah maslahat yang murni, ya. Maslahat bagi hati kita, maslahat bagi badan kita, maslahat bagi dunia kita, maslahat bagi akhirat kita tidak ada mafsadahnya sedikit pun. Ya, ini tentunya apabila keadaannya normal. Namun ya pada keadaan-keadaan tertentu bisa jadi seseorang dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya akhirnya dia disudutkan, ya, akhirnya dia dipenjarakan, akhirnya dia dianiaya, akhirnya dia dibunuh bisa jadi, ya. Tapi itu keadaan yang tidak normal. Pada keadaan yang normal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah kemaslahatan yang murni. Tidak ada sedikit pun mafsadah dalam perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah mafsadah yang murni. Kalau tadi maslahat yang murni, ini sebaliknya. Mafsadah yang murni. Contohnya adalah kesyirikan dan kekufuran. Pada keadaan normal, kesyirikan dan kekufuran ini mafsadah yang murni, mafsadah untuk hati kita, mafsadah terhadap jiwa kita, mafsadah terhadap badan kita, mafsadah terhadap dunia kita, mafsadah terhadap akhirat kita. Mafsadah yang murni, kesyirikan dan kekufuran. Makanya sangat-sangat-sangat Allah murkai. Ya. Karena memang kesyirikan dan kekufuran adalah mafsadah yang murni. Tidak ada sedikit pun maslahatnya kecuali apabila keadaannya tidak normal. Ya. Apabila keadaannya tidak normal. Seperti misalnya ada orang-orang yang memilih kekufuran karena dia ingin mendapatkan kedudukan. Misalnya ya di suatu negara di suatu negara yang mayoritas penduduknya kafir ya atau sama dengan non muslim ya kafir dan muslim ya tidak ada bedanya ya. Apabila di sebuah negeri penduduknya ya kafir atau mayoritas penduduknya kafir dan negeri tersebut membuat aturan seorang yang non kafir maka dia <clears throat> tidak bisa menjadi pemimpin sebuah negara ya misalnya ada peraturan seperti itu karena mayoritas penduduknya kafir, maka ada peraturan seperti itu. Orang yang non kafir, <clears throat> maka dia eh, tidak boleh menjadi pemimpin di negeri itu. Akhirnya ada orang Muslim yang imannya lemah. Dia menginginkan maslahat kedudukan dengan naudzubillah min dzalik murtad. Ya keadaan yang tidak normal seperti ini ya menjadikan kekufuran ada maslahatnya. Tapi maslahat tersebut sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan mafsadahnya terhadap jiwanya, terhadap hatinya, terhadap dirinya di dunia dan di akhiratnya. <clears throat> Bagaimana maslahatnya tidak lebih besar? Bagaimana mafsadahnya tidak lebih besar? Kalau dia ya akhirnya melakukan kekufuran-kekufuran, melakukan kesyirikan-kesyirikan, terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, kemudian nantinya dikekalkan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya kekufuran dan kesyirikan ya tidaklah dilarang oleh Islam kecuali karena mafsadahnya murni atau dalam keadaan-keadaan tertentu mafsadahnya lebih besar Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada maslahat yang rajih. Tadi maslahat murni yang pertama, kemudian yang kedua mafsadah yang murni, kemudian yang ketiga maslahat yang rajih. Maksudnya maslahat yang lebih besar contoh dari masalah yang lebih besar, misalnya jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya bisa menjadikan harta seseorang hilang. Bisa menjadikan tubuh seseorang terluka. Bahkan bisa menjadikan jiwa seseorang hilang. Tidak hanya tubuhnya yang terluka tapi dia meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jihad ya dari sisi ini ya ada mafsadahnya. Jihad dari sisi ini ada mafsadahnya. Tapi mafsadah ini apabila dibandingkan dengan maslahatnya, maka maslahatnya jauh lebih besar. Kalau kita melihat ya apa yang didapatkan oleh seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari jihadnya, maka kita akan tahu bahwa maslahat jihad itu jauh lebih besar daripada mafsadah mafsadah yang ditimbulkan olehnya. Seperti misalnya maslahat yang pertama, agama Islam menjadi sangat kuat. Dan menguatnya agama Islam adalah mafsadah yang sangat besar bagi seluruh manusia kuatnya agama Islam adalah maslahat yang sangat besar bagi seluruh manusia. Ya. Kalau jihad tadi mafsadahnya untuk dirinya. Tapi lihat maslahatnya. Dengan menguatnya agama Islam, maka seluruh manusia mendapatkan maslahatnya. Ya. Belum lagi besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya, ya semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dosanya. Hanya Nabi hanya mengecualikan illadain, dain. Kecuali hutangnya. Hutangnya tetap harus dia tanggung nantinya di akhirat. Karena hutang ini tidak berhubungan dengan Allah saja, tapi juga berhubungan dengan hak manusia. Sehingga digantungkan ya e, kebebasan dia terhadap hutang tersebut ya digantungkan kepada eh, manusia tersebut karena itu haknya dia. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti di akhirat ya, dia dikumpulkan bersama mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan bidadari yang sangat banyak ya kalau kita lihat seperti ini ya maka maslahat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada mafsadah-mafsadah kecil yang ditimbulkannya <clears throat> di dalam Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum telah diwajibkan kepada kalian perang walaupun dia tidak kalian sukai wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum bisa saja kalian membenci sesuatu padahal dia lebih baik padahal dia lebih baik bagi kalian bisa saja kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian Ya. Wa asa an wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, bisa bisa saja kalian mencintai sesuatu padahal itu lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu sedangkan kalian itu tidak tahu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita walaupun perang itu kalian benci atau dibenci oleh sebagian dari kalian tetapi manfaatnya itu jauh lebih besar manfaatnya jauh lebih banyak dan Allah yang tahu hal tersebut sedangkan kalian tidak mengetahuinya kemudian jenis yang keempat adalah mafsadah yang rajih. Mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang lebih dominan. Ini yang terakhir ya. Ini jenis yang terakhir. Jenis yang pertama tadi maslahat yang murni, kemudian mafsadah yang murni, kemudian maslahat yang dominan, maslahat yang lebih besar, maslahat yang rajih, kemudian yang keempat mafsadah yang dominan mafsadah yang lebih besar mafsadah yang rajih contoh dari mafsadah ini ya misalnya khamr semua yang memabukkan semua yang memabukkan ya ini ada maslahatnya ada mafsadahnya ya makanya eh, orang yang mabuk ya, dengan apapun dia mabuk, biasanya dia yang mencari. Biasanya dia yang mencari. Kenapa dia mencari mabuk? Kenapa dia ingin melakukan hal tersebut? Karena ada maslahat di sana. Ada maslahat yang dia inginkan, ada manfaat yang dia tuju. Walaupun manfaat tersebut ya tidak sesuai dengan syariat tapi ada keinginan untuk itu. Misalnya dia, dia lagi penat, ya dia ingin e, melupakan masalah-masalahnya. Akhirnya dia ngedrak, ya. Akhirnya dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Akhirnya dia minum minuman khamer, ya. Dari sisi ini dia mendapatkan maslahatnya yaitu pikirannya bisa lupa dengan kepenatan hidupnya. Dia bisa merasakan nikmatnya ya mabuk-mabukan. Tapi maslahat tersebut maslahat yang sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan mafsadahnya. <clears throat> Kadang-kadang orang ya dia meminum khamr yang berupa minuman itu untuk menghangatkan badannya. Misalnya orang-orang yang hidup di daerah-daerah yang sangat dingin, ya. Di sana dibutuhkan adanya minuman yang bisa menghangatkan tubuh. Dan khamr ya yang dari anggur, ya minuman yang berupa minuman bisa menghangatkan tubuh. Ada orang-orang yang ketika minum khamar yang dicari oleh dia adalah untuk menghangatkan tubuhnya. Bukan untuk mencari eh, mabuknya. Bukan untuk mendapatkan mabuknya, tapi untuk menghangatkan tubuhnya saja. Makanya dia konsumsi sedikit, minum sedikit agar e, badannya hangat. Ada yang demikian. Ini maslahat. Tapi apabila dibandingkan dengan mafsadahnya, maka mafsadahnya jauh lebih besar. Begitu pula perjudian. Ya. Contoh dari mafsadah yang dominan, mafsadah yang rajih, mafsadah yang lebih besar adalah perjudian. Dengan perjudian orang bisa mendapatkan harta tanpa harus capek-capek, ya dalam semalam bisa mendapatkan puluhan juta kalau dia menang tentunya ya tapi lihat apa yang diakibatkan oleh perjudian ini orang menjadi malas tidak mau kerja yang berat-berat dia ingin selalu mendapatkan keuntungan tanpa harus capek-capek walaupun dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama yang kedua permusuhan keburukan-keburukan ya yang berupa permusuhan ini sangat banyak dalam perjudian. Kemudian yang ketiga merugikan orang lain. Ya. Yang asalnya uangnya banyak dalam semalam ya dihabiskan. Ya. Dia rugi dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang keempat, ya. Dia mendapatkan dosa sangat besar. Dosa sangat besar ini akan dia bawa sampai di hari kiamat ya sampai ke hari kiamat sampai di neraka apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mengampuninya kalau kita timbang-timbang ya maka kita akan tahu bahwa mafsadah dari perjudian jauh lebih besar daripada maslahat yang ditimbulkan olehnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarangnya, mengharamkannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamr dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u nas Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, pada keduanya ada dosa yang besar dan juga ada manfaat-manfaat untuk manusia. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dosa, Allah menyebutkan sifat yaitu besar. Pada keduanya ada dosa besar ya dosa besar ini bisa mendatangkan kesialan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Dan ini jelas mafsadah yang sangat besar bagi manusia. Qul ma ithmun kabir. Pada keduanya ada dosa yang besar wa manafi'u linnas. Di sini disebutkan ada beberapa manfaat. Manfaatnya tidak hanya satu. Ada beberapa manfaat, tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyebutkan bahwa manfaatnya itu besar. Manfaatnya banyak tapi kecil-kecil. Apabila dibandingkan, maka mafsadahnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah itu menegaskan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dari dua perbuatan tersebut lebih besar daripada manfaat keduanya. Dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Makanya Allah haramkan lisyaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr maka jauhilah, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas ya menunjukkan haramnya khamar dan maisir dan yang lainnya yang disebutkan dalam ayat ini. Padahal pada keduanya ada manfaat. Ini menunjukkan ya benarnya kaidah yang sedang kita bahas bahwa syariat Islam tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali karena maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Dan syariat Islam tidaklah melarang sesuatu kecuali mafsadahnya murni atau mafsadahnya lebih lebih besar. Ya, dan ini berlaku pada semua perintah dan larangan syariat Islam. Ya, makanya kalau kita misalnya ya menemukan ada syariat yang kita lihat mafsadahnya lebih besar. Maka jangan sampai hal itu kita eh, teruskan. Maksudnya anggapan seperti itu ya jangan sampai diteruskan. Itu anggapan yang salah. Tidak mungkin syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, yang Maha bijaksana, yang Maha menyayangi hambanya, tidak mungkin syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya demikian kemudian akhirnya mendatangkan mudarat yang lebih besar, mendatangkan maslahat yang lebih eh, mafsadah yang lebih besar tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Kecuali syariat Islam ini maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Kemudian <clears throat> yang berkaitan ya dengan eh, kaedah kaidah ini apabila ada benturan antara mafsadah dan maslahat Ya. Apabila ada benturan antara mafsadah dengan maslahat atau maslahat dengan maslahat, mafsadah dengan mafsadah. Bagaimana atau ketika terjadi benturan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? <clears throat> Maka di sini ya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila maslahat apabila ada sesuatu uh, ada dua hal, ya ada dua hal, ada dua maslahat yang tidak mungkin kita lakukan semuanya. Ada dua maslahat yang tidak mungkin kita lakukan semuanya. Kita harus memilih salah satu. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah maslahat yang lebih besar. Ya, yang kita pilih adalah maslahat yang lebih besar. Saya misalkan, ada orang yang baru masuk masjid tiba-tiba sudah azan eh, sudah iqamat tiba-tiba sudah iqamat padahal dia belum salat qabliyah fajar salat qabliyah fajar maslahat tapi mengikuti jamaah bersama imam dari awal takbiratul ihram ini maslahat yang lebih besar dan tidak mungkin dikumpulkan di sini ya maka seseorang ya dia harus mengambil maslahat yang lebih besar yaitu langsung masuk bersama imam untuk meng, e, mengikuti jamaah dari awal takbiratul ihramnya, ihramnya sampai e, tahiyatnya, sampai salamnya. Karena inilah masalah yang lebih besar. Ya. Kemudian setelah itu dia bisa mengqadha salat qabliyahnya. <clears throat> Misalnya lagi ada seseorang yang dia di hadapan dua pilihan apakah membantu orang tuanya ataukah membantu orang lain yang sangat membutuhkan bantuan juga. Orang tuanya sangat membutuhkan bantuan, orang lain juga sangat membutuhkan bantuan. Dua-duanya baik, tapi tidak bisa dikumpulkan karena uangnya terbatas. Kalau dibagi, maka tidak bisa membantu keduanya. Ketika keadaannya demikian, maka dia harus memilih maslahat yang lebih besar yaitu membantu orang tuanya. Karena ini maslahatnya lebih besar daripada membantu orang lain. Kemungkinan yang kedua, apabila ada dua mafsadah. Yang satunya lebih ringan, <clears throat> yang satunya lebih besar. Maka di sini dia harus meninggalkan mafsadah yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih kecil. Ya, ini apabila dua mafsadah ini tidak bisa dihindari. <clears throat> contohnya, ya. <clears throat> contohnya apabila ada orang apabila ada orang dirampok. Sallallahu alaihi wasallam Apabila ada orang dirampok, kemudian dia di ancam dengan ancaman kamu mau menyerahkan diri atau saya bunuh. Kalau kamu mau menyerah, maka angkat tangan. Saya akan menggeledah kamu. Kalau tidak mau, saya akan tembak kamu. Dan tidak ada kemungkinan ketiga yang diberikan oleh perampok ini. Di sini ada dua mafsadah. Mafsadah harta kita hilang dan mafsadah yang lain nyawa kita hilang. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keadaan seperti ini. Tapi apabila terjadi, maka kita harus memilih yang ringan. Memilih mafsadah yang ringan. Ya kita ya kalau kita ingin ya selamat ya maka kita menyerahkan diri biarkan digeledah, ya biarkan diambil semua uangnya, ya. Yang penting nyawa kita selamat. Ya, yang penting nyawa kita selamat dan nanti kita bisa mencari uang kembali. Walaupun Islam membolehkan, membolehkan untuk melawan. Walaupun sampai mati akhirnya. Kalau sampai mati, maka hukumnya syahid. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang <clears throat> terbunuh karena mempertahankan uangnya, mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai orang yang syahid, ya. Ini dibolehkan, ya. Tapi apabila ya kita melihat mafsadah yang lebih besar adalah mafsadah hilangnya jiwa kita karena kita masih punya anak yang harus kita eh, nafkahi, punya istri yang harus kita nafkahi, punya banyak orang yang bergantung kepada kita, ya dengan tidak adanya kita maka mafsadah yang timbul akan sangat besar maka ketika itu ya kita memilih mafsadah yang lebih kecil yaitu biarkan ketika itu diambil semua uang kita yang penting kita nantinya bisa berusaha kembali untuk mendapatkan uang kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan sama persis antara mafsadah dengan maslahat. Kita tidak bisa menguatkan. Di hadapan kita ada dua pilihan ya. Dan pilihannya membingungkan kita. Kita tidak tahu mana mafsadah yang lebih besar. Kita tidak tahu mana yang lebih dominan. Apakah mafsadahnya ataukah maslahatnya? Kalau kita dihadapkan pada keadaan yang demikian, ya, maka di sini disebutkan sebuah kaedah, ya. Disebutkan kaedah yang sangat masyhur di kitab-kitab kaedah fikhiyah, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya. Menghindari mafsadah itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahatnya. Menghindari mafsadah itu lebih didahulukan, lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Ya kalau kita tidak tahu mana yang lebih besar, apakah lebih besar maslahatnya ataukah lebih besar mafsadahnya, maka di sini yang penting kita meninggalkan mafsadahnya. Yang penting kita hindari mafsadahnya. Adapun maslahat, maka ketika keadaannya demikian tidak dianggap. Ketika keadaannya seperti ini ya, kita tidak bisa menguatkan. Kita tidak bisa menguatkan maslahatnya atau kita tidak bisa menguatkan mafsadahnya, ya. Jadi keadaannya imbang atau selisihnya sedikit sekali. Karena keadaan imbang ini mungkin ya kita tidak dapatkan keadaan yang seperti ini selisihnya sedikit sekalipun masuk dalam kaidah ini. Ya. Apabila mafsadah dan maslahatnya hampir sama ya, selisihnya sedikit sekali. Atau kalau dikatakan ada mafsadah dan maslahat yang berimbang, ya, maka kita mendahulukan untuk menghindari mafsadah. Kita fokus ke sana. Karena menghindari mafsadah itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Kemungkinan yang terakhir adalah kemungkinan apabila ada maslahat dan mafsadah, tapi maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan. Maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan. Maka di sini tetap kita mengambil maslahatnya. Karena apa? Karena mafsadahnya lebih kecil. Ya, karena mafsadahnya lebih kecil. Sebagaimana apabila mafsadahnya lebih besar, manfaatnya tidak dianggap, begitu pula apabila maslahatnya lebih besar. Maka mafsadahnya tidak dianggap. Dan ini sesuai dengan kaidah yang kita sedang bahas bahwa syariat tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali apabila maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Dan syariat tidaklah melarang sesuatu kecuali apabila maslah eh, mafsadahnya murni atau mafsadahnya lebih besar. Ya, makanya kalau misalnya ada benturan antara mafsadah dengan maslahat, tapi kita lihat maslahatnya jauh lebih besar, maka kita harus mendahulukan maslahatnya. Dan contohnya dalam kehidupan kita sangat banyak sekali. Ya, misalnya apabila kita melihat berdakwah lewat televisi itu maslahatnya lebih besar dengan tersebarnya dakwah ini ya ke pelosok negeri banyak orang yang tidak terjangkau oleh <clears throat> alat telekomunikasi seperti HP tapi dia hanya punya televisi banyak orang yang tidak terjangkau oleh kitab karena malas untuk membaca, tapi dia bisa melihat televisi. Ya. Banyak orang yang tidak terjangkau oleh alat transportasi. Tapi dia bisa memiliki TV, televisi di rumahnya untuk melihat eh, kajian-kajian eh, ilmiah, ya. Ini maslahat yang jauh lebih besar. Memang di sana ada mafsadah, seperti misalnya terfitnahnya seorang wanita dengan wajah ustadz yang ditampilkan di televisi. Ini ada mafsadah seperti ini ada, kita tidak ingkari. Ya. Tapi kalau kita lihat maslahatnya, maka maslahatnya jauh lebih besar, ya. Bahkan lewat radio pun demikian, ada orang-orang ya, ada wanita yang bisa tergoda dengan suara seorang ustadz. Ya. Tapi radio ini maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadahnya. Dengan adanya radio-radio yang mendakwahkan kepada kebaikan, mendakwahkan kepada sunnah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa banyak orang yang akhirnya mendapatkan hidayah. Ya. Walaupun ada mafsadahnya. Ya. Di antara mafsadah yang saya sebutkan tadi, orang bisa terfitnah dengan suara orang lain. Tetap saja kita ambil maslahatnya karena maslahatnya jauh lebih besar. Contohnya lagi. Kita tahu bahwa memajang foto tidak diperbolehkan di dalam syariat. Memajang gambar yang bernyawa, ya, atau lukisan-lukisan yang bernyawa tidak diperbolehkan dalam syariat. Tapi misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan. Di sebuah lembaga, misalnya di sekolah, diharuskan untuk memajang gambar bernyawa. Misalnya lambang negara. Lambang negara kita adalah e, Garuda dan itu adalah e, gambar bernyawa. Pilihan yang kedua, silahkan tidak memajang e, gambar tersebut, tapi sekolah harus tutup. Tidak akan ada izin operasional. Di sini ada mafsadah yang sangat besar ya ketika eh, gambar tidak dipajang ya dan maslahatnya kita lihat kecil ya karena hanya larangan eh, memajang gambar tapi mafsadah kalau tidak dipajang, ya jauh lebih besar. Betapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa sekolah di sekolah-sekolah yang benar-benar uh, mengajarkan kebaikan, mengajarkan hidayah, mengajarkan sunnah. Ya, maka apabila keadaannya demikian, maka kita memilih mafsadah yang lebih kecil. Kita pajang gambar bernyawa tersebut, ya, uh, untuk mendapatkan izin operasional. Ya kalau misalnya pada keadaan-keadaan tertentu kita bisa menutupnya, kita tutup. Pada keadaan-keadaan tertentu kita tidak bisa menghindarinya, maka kita harus lakukan itu, ya. Karena apa? Karena kaidah ini bahwa tetap saja ya kita mendahulukan maslahat yang jauh lebih besar daripada daripada mafsadahnya. Ya, dan ini disebutkan oleh oleh para ulama, ya. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak ya. Di antaranya yang sekarang sedang akan kita hadapi ya, yaitu pemilu. Ya. Pemilu ini juga masuk dalam kaidah ini. Pemilu ini ada mafsadahnya. Pemilu ini juga ada maslahatnya. Ya dengan kita menyumbangkan suara kita di pemilu, ya orang-orang yang baik akan semakin kuat. Dan ketika orang baik semakin kuat, maka dia akan menjadi orang-orang yang penting di negara ini. Ketika orang-orang yang baik tersebut menjadi orang-orang penting di negara ini, tentunya mereka akan menginginkan kebaikan untuk orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang baik dimanapun dia berada, dia akan menginginkan kebaikan. Ya, kalau kita ya ikut pemilu, ya ikut maksud saya ikut menyumbangkan suara di pemilu, ya. Maka orang-orang yang baik akan kuat kedudukannya, ya. Sehingga yang terpilih menjadi yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang orang-orang yang baik. Ada mafsadahnya? Iya ada. Mafsadahnya apa? Mafsadahnya ya dari sini kita akan terjatuh ke dalam ta'awun al ithmi wal udwan, bantu membantu dalam keburukan. Keburukan apa itu? Keburukan melegalkan adanya aturan yang tidak sesuai dengan syariat yang menyamakan antara yang bodoh dengan yang pintar, menyamakan bahkan di tahun ini menyamakan antara yang gila dengan seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, seorang yang ahli takwa. Ya. Ini sesuatu yang zalim, ya. Kalau kita mengikuti pemilu, secara otomatis akan terjatuh ke dalam tindakan seperti ini. Ya, tapi itu ya maslahat eh, itu mafsadah yang kecil, maslahat yang besar tetap kita dahulukan, ya. Makanya para ulama ya ketika membahas masalah eh, menyumbang suara dalam pemilu, mereka memasukkan ke dalam kaidah akhafid dararain, irtikabu akhafid dararain, ya mengambil darar atau mudarat yang lebih lebih kecil, ya, meninggalkan eh, melakukan atau mengambil mudarat yang yang lebih kecil ya dan yang memfatwakan dalam masalah ini sangat banyak sekali di antaranya Syekh bin Bas memfatwakan, memfatwakan demikian begitu pula Syekh Utsaimin memfatwakan demikian Syekh Albani juga memfatwakan demikian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga memfatwakan demikian ya bahkan Syekh Saleh Fauzan di akhir-akhirnya membolehkan kepada sebagian orang ya yang ada di Kuwait untuk masuk ke parlemen ya. Karena apa? Karena pertimbangan ini, pertimbangan maslahat yang jauh lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan ya. Demikian para pemirsa uh, Roja TV para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada. Berakhirlah kajian kita pada kesempatan kali ini eh, dan insya Allah kita akan eh, teruskan dengan kajian-kajian yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkannya. Eh, saya berdoa di akhir kajian ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu kita bermanfaat bagi kita dan orang lain